Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala thumma amma ba'd Qala mu'alif rahimahullah Wa yuqalu aydan Haulai ashabu rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Qatalu Bani Hanifata وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأذنون ويصلون dan juga dikatakan kepada orang musyrik sebagai jawaban kepada mereka bahwasanya kalau seandainya <clears throat> seseorang yang meninggalkan sholat diperangi seseorang yang meninggalkan zakat diperangi tentu seseorang yang meninggalkan tauhid dan tauhid adalah a'zam dakwati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang paling besar dan inti daripada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu lebih diperangi. Adapun pemahaman orang musyrik yang mengatakan bahwasannya kalau seandainya meninggalkan sholat diperangi, kemudian kalau berbuat syirik dibiarkan, maka ini menyelisihi daripada dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara jawaban bahwasanya pemahaman mereka itu adalah pemahaman yang salah adalah apa yang beliau sebutkan. Haulai kata beliau para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kata Bani Hanifah. Mereka memerangi Bani Hanifah. Waktu aslamu ma'an Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka telah masuk Islam bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam Wa hum yashhaduna an la ilaha illallah. Mereka bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mereka adzan dan mereka salat. Diperangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang sudah mengatakan la ilaha illallah seseorang itu sudah masuk muslim sudah masuk Islam tidak halal darah dan hartanya Tapi tetapi apa diperangi dengan haknya jadi boleh seseorang memerangi seseorang yang sudah masuk Islam dengan haknya umirtu an uqatilan nasa hatta syahadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah wa yukimu salata wa yaitu zakah ya illa bihaqqi atau la yahil tidak halal bagi seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dan aku ini adalah utusannya kemudian mengerjakan sholat dan menunaikan zakat tidak hal untuk diperangi kecuali dengan haknya. Taib kecuali dengan haknya. Apa haknya? Apabila dia meninggalkan salah satu daripada syariat Islam. Apabila dia berpemahaman dengan pemahaman yang melenceng dari Islam, itu diantaranya khawarij. Mereka sholat, mereka syahadat, mereka zakat, tetapi ketika mereka menyelisihi daripada pemahaman yang sahih di dalam agama ini maka diperangi di dalam Islam ini. Fa'in qala Apabila seorang musyrik tadi berkata Innahum yakulun Karena mereka itu diperangi suatu sebab Mereka mengatakan Inna musailamata nabiyun Sungguh musailam al-kadhab itu nabi Itulah sebabnya Nabi memerangi mereka Jadi bukan karena mereka syirik. Fakul maka katakanlah Hada wal matlub ya, Inilah yang diinginkan jawaban dia Dia mengatakan Musailamah Itu ngaku sebagai seorang nabi maka diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jadi inti dari apa yang kita bacakan ini adalah subhat yang dilontarkan oleh orang musyrik yang mengatakan bahwasanya kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah itu bebas. Bebas dari kesyirikan dan tidak boleh diperangi bagaimanapun keadaannya. Ini menurut mereka. Jadi cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah selesai urusan. Apapun yang dia kerjakan bebas. Maka dibantahlah hal ini bahwasanya terkadang walaupun seorang muslim ini mengucapkan la ilaha illallah karena dia bodoh dengan kalimat ini dia melakukan kesyirikan. Jadi ucapannya ini tidak melindungi dirinya. Kenapa? karena ucapan yang dia ucapkan sudah dibatalkan dengan perbuatan yaitu dengan berbuat syirik. Jadi orang musyrik itu beranggapan kalau sudah mengatakan la ilaha illallah jangan diganggu. Walaupun dia berbuat syirik tapi sudah mengucapkan la ilaha illallah, bebas, aman. Tidak boleh diperangi. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan beberapa jawaban dari Syekh kalau sholat saja diperangi Tentu tauhid lebih harus karena tauhid lebih tinggi kedudukannya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi Bani Hanifah, padahal mereka itu seorang Muslim. Baik. Padahal mereka juga mengucapkan syahadat, sholat, adzan. Tetapi kenapa diperangi? Terkadang mereka jawabannya betul. Apa? Karena mereka ngaku kalau Musailamah itu nabi. Jadi walaupun dia seorang muslim, tetapi kalau ngaku di sana ada nabi baru dan dia mempercayainya, maka boleh untuk diperangi. Seperti kata Syekh, fakul hadha wal matlub, jawabanmu inilah yang kami inginkan. Idza kana man rafa'a rajulan apabila ya, ada seseorang yang mengangkat manusia ila rutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada martabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kufir dikafirkan hanya mengangkat saja hanya mengangkat meyakini ada seseorang dia mencapai derajat kenabian ya dikafirkan wahallamalahu wadammahu halal harta dan darahnya walam tanfa'hu syahadatani wala shalah syahadat yang diucapkan salat yang dia lakukan tidak bermanfaat bagi dirinya. Fakaifa biman rafa'a syamsan au Yusuf au sahabiyan au nabiyan ila martabati jabbar samawati wal ard subhanallah ma'a'zamu sya'nuhu Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Baik. Lalu bagaimana kalau seandainya mengangkat ke derajatnya Nabi saja dikafirkan, lalu bagaimana kalau ada seseorang yang mengangkat derajatnya makhluk seperti Samson, Yusuf, Sahabi, Nabi, sampai ke martabat Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi diibadahi, disembah, diminta ya subhanallah maha suci Allah maha azamu sya'nuh maha betapa besarnya urusan ini Taib. Jadi ketika madhab syekh rahimahullahu taala mengkafirkan ya atau menganggap dengan suatu perbuatan itu kafir itu dengan hujah dengan dalil karena sebagian mengatakan bahwasanya oh ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini takfiri tukang mengkafir-kafirkan kaum muslimin katanya dan bahkan mereka mengatakan Wahabi pengikutnya itu tukang mengkafirkan kaum muslimin kata mereka padahal Nah, Syekh rahimahullahu taala hanya menyampaikan apa yang tersebut dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi memerangi kaum muslimin Bani Hanifah padahal mereka sholat, mereka zakat, mereka syahadat. Apakah juga berarti Nabi mengkafirkan? Nah, Nabi mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan Musailamah itu nabi. Ini termasuk membatal keislaman seseorang. Ya yang bisa menghalalkan darah dan hartanya. Oh, tetapi Syekh rahimahullahu taala melakukan hal ini ala sabilil umum. Ya, jalannya itu dengan sifat umum. Jadi barang siapa yang melakukan ini maka dia kafir. Barang siapa yang tersifat dengan sifat ini maka dia ya terjatuh ke dalam kemurtadan. Tetapi beliau tidak menghukumi secara khusus fulan, fulan, fulan, fulan tidak. Ini bedanya hukum secara umum dan hukum secara apa khusus sudah kita sampaikan ini pada pertemuan yang sebelumnya ya contoh misalkan barang siapa yang menyembah pohon ya dengan memberikan sesajen-sesajen dengan menziarahi pohon tadi maka dia telah berbuat syirik dan orangnya musyrik perhatikan mensifatkan seseorang yang menyembah pohon dia musyrik. Hukum secara umum. Atau barang siapa yang mencela Al-Qur'an, maka dia kafir. Perhatikan, barang siapa ya, seseorang yang tersifati dengan sifat pencela Al-Qur'an, maka dia kafir. Nah, sekarang <clears throat> Toib Misalkan kita menemukan seseorang yang dia datang ke pohon dan minta-minta Apakah kita mengkafirkan orang ini? Lah, tidak. <clears throat> Tetapi perbuatannya ini bisa menjatuhkan kepada, kepada kekafiran. Tetapi kalau kita menghukumi orangnya tidak. Kapan? Sampai kita melakukan empat langkah. Jadi ini bedanya hukum umum dengan hukum khusus. Sepakat kaum muslimin, orang yang mencela Al-Qur'an kafir. Nah, sekarang di hadapan kita ada seorang muslim yang mencela Al-Qur'an. Apakah kita langsung serta-merta menurunkan hukum ini kepada dia? Tidak. Inilah yang tidak dimiliki oleh mereka. <clears throat> Inilah kelebihan ilmu sunnah. Ini kelebihan ilmu sunnah berbeda dengan mereka apa ilmu yang mereka miliki. Tetapi bagaimana kita menerapkan hukum kafir, hukum musyrik kepada seseorang dengan empat langkah. Pertama dijelaskan. Barangkali dia bodoh, barangkali dia tidak sadar, barangkali dia terpaksa, barangkali dia itu tidak tahu. Yang pertama jelaskan. Apa? Bagaimana caranya? Menjelaskan dengan ilmu sampai hilang kebodohan dalam dirinya. Disebutkan, ucapanmu celaan terhadap Al-Quran itu merupakan dosa besar dan bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran. Kamu harus berhati-hati. Ini dalilnya. Ya, tegakkan hujahnya dulu. Taib. Kalau dia sudah tahu, nah kemudian kita tanyakan, apakah ucapanmu tadi engkau mengucapkan dalam keadaan sadar atau tidak sadar? Jangan-jangan tidak sadar dia mengucapkan, karena saking senangnya. Sebagaimana seseorang yang Diceritakan dalam hadis ketika menemukan kembali binatang dan perbekalannya dia mengatakan apa? Ya Allahumma anta rabbi, ya Allahumma ya anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkau ini hambaku dan aku ini rohmu Ucapan kufur. Tetapi karena syiddatul farah, karena saking senangnya sampai meleset lisannya. Nah seperti ini nggak dihukumi dia kafir. Nah, ini ahlu sunnah wal jamaah di dalam berhukum terhadap individu-individu berhati-hati. Tetapi ketika mensifatkan suatu sifat, suatu perbuatan adalah ya perbuatan yang mengkafirkan, maka ini sudah ada pada naam sunnah dan juga Al-Qur'an. Nabi melarang syarik, mela, mela, apa namanya? melaknat pencuri. Nabi melaknat pencuri, tetapi apakah boleh kita melaknat individu? Kamu terlaknat misalkan, tidak boleh. Tetapi kita melaknat sesuai dengan umum para pencuri itu terlaknat tetapi kita nggak mengatakan fulan bin fulan terlaknat karena dia mencuri. Karena kita tidak tahu barangkali dia mencuri tadi karena tadi keterpaksaan, mencuri karena kebodohan, mencuri karena tidak ya sadar. Nah, seperti itu. Ini bedanya. <clears throat> Ini tuduhan ya tuduhan ya sebagian kaum muslimin bahwasanya syekh dan juga pengikutnya ini adalah takfiri, tukang mengkafir-kafirkan kaum muslimin padahal syekh hanya menyebutkan ala sabilil umum sifat-sifat yang umum. <clears throat> Taib. Jadi seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terkadang boleh diperangi kalau memiliki sifat-sifat yang tentunya menyebabkan dia itu terjatuh ke dalam kekufuran. Seperti apa? Mengaku ada di sana nabi yang lain daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini sebab kenapa Nabi memerangi siapa? Bani Hanifah. Eh bukan Nabi, sahabat Nabi diperangi Bani Hanifah karena mereka mengaku bahwa Sayyid Musailamah itu nabi baru. <clears throat> Subhanallah kata beliau kadzalika yatba'allahu ala qulubil ladina la ya'lamun. Yang demikian itu karena Allah sudah mengecap yang menstempel pada hati-hati orang yang tidak memiliki pengetahuan. Ay. Qala rahimahullah wa yuqalu aidan dan dikatakan juga kepada mereka. Alladzina harrafahum Aliyun ibnu Abi Talibin radhiyallahu anhu bin nar. Kulluhum yad'una islam Kemudian yang berikutnya, Ab, ya sebagai bantahan kepada mereka yang mengatakan kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah itu nggak boleh diapa-apakan. Bagaimanapun perbuatannya tidak boleh diapa-apakan. Dibantah juga dengan kisah Ali. Yaitu orang-orang yang harakohum aliyum dibakar oleh Ali. Ini orang-orang khawarij. Nah, dengan api semuanya. Yada'una al-Islam. Mereka ngaku bahwasanya mereka itu muslim, tetapi masih diperangi sama Ali. Apakah Ali juga berarti Ali itu takfiri? Tukang mengkafir-kafirkan kaum muslimin? Ini maksud Syekh. Wahum min ashabi Aliin radhiyallahu anhu padahal mereka juga termasuk daripada ya ashab ya orang-orang yang menyertai Ali orang-orang yang duduk dengan Ali wa ta'allamul ilma min sahabati dan bahkan sebagian mereka belajar ilmu dari sahabat akan tetapi kata beliau walakin taqadu fi fi aliyin mithru al-i'tiqad fi Yusuf wa Syamsan wa amsaluhuma tetapi mereka meyakini na'am pada diri Ali seperti keyakinan yang ada pada Yusuf pada Syamsan dan juga yang semodelnya pada Isa bahwasanya mereka mengatakan Ali itu Tuhan Tapi bahkan ketika dibakar sama Ali bukan malah sadar tapi malah tambah kesatannya. La yu'adzab binar ila rabbunar kata mereka. Tidaklah mengadab kami dengan neraka dengan api kecuali Rob kata mereka. Tambah dibakar malah tambah kafir. Si Ali pengen menyadarkan mereka dengan siksaan tadi malah bertambah kufurnya. Emang seseorang itu kalau sudah dicap kufur, dicap kesesatan, ya. Wa man yudlil falahadiyalah Barang siapa yang sudah disesatkan maka tidak ada satupun orang yang memberikan hidayah. Ya, dibakar sama Ali malah mengatakan apa? Tidaklah mengadap dengan api kecuali ya Tuhan. Berarti mereka mengatakan Ali itu sebagai Tuhan. Fakaifa ajma'a sahabatu ala qatlihim wa kufrihim? Kata beliau. Lantas bagaimana mereka bersepakat? Ini para sahabat untuk membunuh orang-orang itu dan juga mengkafirkan orang-orang itu. Atadununa anna sahabata yukafirun muslimin Apakah kalian sangka para sahabat ini mengkafirkan orang-orang muslim? Karena dia memerangi orang khawarij tadi. Ya, Ali berarti takfiri. Karena memerangi orang-orang muslim, membakar orang muslim. Nah, ini Syekh ingin menyamakan keadaan beliau di dalam menghukumi kafirnya orang yang tersifati dengan sifat-sifat yang beliau sebutkan dengan mereka para sahabat. Baik. Kalau mereka mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai takfiri, apakah juga mereka mengatakan Ali itu takfiri? Kemudian mengatakan para sahabat tersebut juga takfiri karena membunuh, memerangi Bani Salamah kalau Ali membakar orang-orang khawarij, apakah mereka juga mengatakan mereka ini takfiri? Amta dununa anal etikot fitajin wa amsalihi la layadur la yadur wal etikot fi Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu yukafar au yukfar apakah kalian sangka wahai orang musyrik bahwasanya keyakinan pada tajin ya, pada ya apa namanya <clears throat> sesuatu bahwasanya perkara ini adalah bermanfaat dan menolak kejelekan pada makhluk dan juga yang selainnya tidak berbahaya kemudian etikot ya pada diri Ali yang menganggapnya sebagai Tuhan diangkat derajat Ali seperti derajat ketuhanan ini tidak dikafirkan ya inilah dangkalnya ilmu seseorang kalau tidak berjalan di jalannya para salaf tidak bisa membedakan yang sama yang berbeda tidak menyamakan yang sama apa bedanya ketika para sahabat yang memerangi pengikut Musailamah apa bedanya ketika Ali membakar orang-orang Khawarij ketika menganggap dirinya Tuhan dengan orang-orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pohon dimintai barokah. Dianggap sebagai perkara yang bisa yanfa wa yadur. Tidak ada bedanya, cuman berbeda-beda ya medianya. Kalau zaman dulu medianya adalah Ali dianggap sebagai Tuhan. Ya, zaman sebelumnya adalah medianya batu, pohon, patung-patung dijadikan media sebagai Tuhan. Oh, surahnya juga berbeda-beda tapi maknanya sama ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yang berikutnya. Wa yuqalu aidan dan dikatakan juga Banu Ubaid Al-Qaddah alladzina malaku al-Maghrib wa Misra fi zamani Bani Abbas. Ini Banu Ubaid Al-Qaddah mereka adalah orang-orang yang menguasai Maghrib, menguasai Mesir pada zaman Bani Abbas. Kulluhum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah mereka menyaksikan dua kalimat syahadat wa yad'un al-islam mereka juga ngaku bahwa mereka itu Islam wa yusallun al-jum'ah wal jamaah bahkan mereka salat Jumat dan jamaah falama adharu mukhalafat syariah fi asya'in duna ma nahnu fihi ketika mereka melakukan penyelisihan pada syariat ya Islam yang tidak ada padanya kaum muslimin tidak pernah dikerjakan oleh kaum muslimin ajma'al ulama ala kufrihim wa qitalihim bersepakat para ulama mereka itu kafir dan diperangi apakah juga mereka mengatakan para ulama itu takfiri ya Jadi boleh di antara menumpahkan darah muslim dengan haknya. Apa di antara haknya asayibu zani? Seorang muslim yang sudah menikah zina, boleh dibunuh karena dia zina. Hukum rajam. Kemudian apa murtad? Boleh dibunuh. Kemudian apa? Taib. Kisos. Ini bunuh dengan bunuh. Ini diantara daripada perkara-perkara yang diperbolehkan. Jadi sebagian daripada orang-orang muslim yang mengatakan bahwasanya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sudah tidak diapa-apakan, ternyata kalimat ini adalah kalimat yang salah. Kalimat yang tidak tahu naam terhadap kedalaman ilmu Islam. Dan juga kisah-kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Taib. Ini semuanya para sahabat ketika memerangi Musailamah. Taib. Ini semuanya adalah ketika seseorang melakukan kesalahan dalam syahadat melakukan kesalahan dalam kesyirikan. Sudah bersahadat tetapi masih ngaku ada nabi baru. Sahadatnya terputus. Karena dalam ucapan syahadat itu apa? Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ngaku, tetapi ngaku ternyata ada nabi baru. Berarti apa? Ucapan syahadatnya dibatalkan dengan akuannya tadi. Diperangi karena sebab ini. Kemudian Ali ketika memerangi orang-orang Khawarij, mereka membatalkan syahadatnya. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah dibatalkan dengan keyakinannya bahwasanya Ali juga merupakan Tuhan. Oh, iya. Jadi yang diperangi tidak hanya meninggalkan sholat, tidak hanya meninggalkan zakat, ya tidak hanya orang-orang yang tidak naam <clears throat> mengerjakan rukun-rukun Islam, tetapi tauhid, apabila ditinggalkan maka ini lebih besar hukumannya. Baik. Banu Ubaid ya, Banu Ubaid Al-Qaddah mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada nabi, bahwasanya nabi adalah utusan dan rasulnya. Nabi dan rasulnya, tetapi karena mereka menyelisihi sebagian daripada syarat Islam, maka sepakat para ulama boleh diperangi dan mereka itu kufur. Oi. Muslim tapi mencela sunnah. Ya, perbuatannya ini kufur, tetapi kita tidak boleh mengkufurkan pelakunya. Perhatikan, mencela sunnah perbuatan kufrun. Tetapi apakah kita boleh mengkafirkan pelakunya? Tunggu dulu. Pakai proses. Perhatikan ya, pakai proses. Orang yang mengatakan matahari itu bermanfaat dan memberikan mudarat. Ucapan ini ucapan syirik. Apakah pengucapnya kita katakan musyrik? Tunggu dulu. Pakai proses. Prosesnya apa? Iqamatul hujjah. Sampaikan dulu ilmunya. Kemudian apakah dia sudah balik atau belum? Kemudian dia terpaksa atau tidak? Kemudian berakal atau tidak? Nah ini empat proses Baru kalau proses ini sudah dilewati, ucapan ini syirik, pengucapnya kita katakan kamu musyrik. Tapi kalau anak kecil mengatakan pohon itu Tuhanku, apa yang kata katakan dia itu musyrik, hati-hati. nah, ya anak kecil, belum balik. Tidak punya ilmu. Jadi perbuatan dengan orangnya kita pisahkan dalam berhukum. Perbuatannya syirik, tetapi orangnya nanti dulu. Taib orangnya nanti dulu. Tidak kita katakan dia musyrik dengan perbuatannya ini sampai tegak padanya hujah. <clears throat> Wa anna biladahum biladu harbin. Dan mereka mengatakan bahwasannya negeri mereka adalah negeri perang. Wa wa ghazahumul muslimun. Orang-orang muslim mendatangi negeri tersebut dan memerangi mereka hatta stanqadu ma bi minal buldan muslimin sampai mereka membebaskan dari apa yang di tangan mereka, di kekuasaan mereka dari negeri kaum, kaum muslimin, negeri-negerinya kaum muslimin. Jadi diperangi oleh kaum muslimin ketika itu sampai tunduk mereka di bawah naam kekuasaan kaum muslimin dan diambil kembali wilayah-wilayah kaum muslimin yang pernah mereka kuasai. Sebabnya apa? Menyelisihi sebagian daripada syarat Islam. Nah, ini diperangi. Terus bagaimana mereka menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan seperti itu? Bagaimana mereka membedakan kalau Naam terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengukurkan ketauhidannya, katanya tidak apa-apa, yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Bagaimana dengan kisah-kisah ini? Beliau banyak membantah dalam perkara ini sebagai bentuk penjelasan yang detail dan supaya apa namanya subhat yang ada pada mereka itu bisa runtuh dan mereka paham dan kembali dari pemahaman yang sesat yang mereka miliki. Kemudian yang berikutnya wa yuqalu aidan idza kana al-awwaluna lam yakfuru. Dan dikatakan juga kepada mereka, apabila orang-orang terdahulu lam yakfuru tidak dikafirkan. Illa annahum jama'u baina syirki kecuali mereka mengumpulkan di antara syirik wa takdzibur rasul dan mendustakan rasul wal Quran demikian juga Al Quran wa ingkarul ba'tsi wa ghairi dhalik mengingkari hari kebangkitan dan juga yang lainnya fama ma'nal bab maka apa makna bab yang disebutkan tadi alladzi dzakarul ulama yang telah disebut oleh para ulama fi kulli madhabin pada setiap madhab bab hukmul bab hukmul murtad bab hukumnya orang murtad kalau seandainya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah aman, berbuat syirik pun aman. Mendustakan Al-Qur'an juga aman, yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah. Lalu apa makna para ulama membuat bab hukumnya orang murtad? Enggak ada gunanya. Kata beliau. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang itu walaupun terkadang dia atau walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terkadang dibatalkan dengan apa ucapan atau perbuatannya. Tapi maka dikatakan di sana ada bab apa? Beliau menulis apa? Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman seseorang. Tapi wahwal muslimul ladhi yakfuru ba'da islami. Murtad itu adalah seorang muslim yang kembali kepada kekufuran setelah Islamnya. Tsumma anwa'an Kemudian beliau menyebutkan macam-macam yang banyak kullu naw'in minha yakfur wa yahillu damar rajuli wa malahu ya setiap macam daripada kufur tadi kata beliau mengkafirkan dan menghalalkan darah seseorang dan hartanya artinya apa dia murtad dari Islam hatta in hatta annahum dzakaru asya'a yasiratan inda man fa'alaha sampai-sampai mereka menyebutkan perkara-perkara yang kecil ya menurut orang yang melakukannya ya dianggap kecil dianggap remeh misru kalimatin yadkuruha habilisani duna qalbi seperti kalimat yang disebutkan lisannya tanpa diyakini hatinya au kalimatan yadkuruha ala wajhil mazah wal la'ib atau sebuah kalimat yang dia apa namanya sebutkan dia katakan hanya sekedar untuk main-main dan bercanda ini terkadang juga mengkafirkan abillahi wa ayatihi ya wa rasulihi kuntum tastahzi'un Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian bercanda? Kalian jadikan ejekan? Nah, ini berhati-hati. Menjadikan ayat sebagai ejekan, sebagai candaan. Nah, ini kita saksikan sebagian kaum muslimin. Ya, ayat dijadikan lelucon. Ya, hadis dijadikan apa ejekan. Nah, ini perbuatannya kufur, tetapi kita nggak bisa mengkafirkan. Sebelum kita tegakkan hujah pada mereka. Baik, karena tidak bisa diri kita mengkufur-kufurkan itu tugasnya para ulama. Tugas kita menyampaikan, sampaikan, sampaikan, sampaikan yang kita tahu. Baik dan berhati-hati daripada perkara-perkara tersebut. Jangan sampai kita mengucapkan sebuah ucapan yang kayaknya ringan padahal itu menjatuhkan diri kita ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Wallahi billah. Ini diantara dari apa yang disebutkan di sini tentang bantahan bagi orang-orang yang bahwasanya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah itu aman. Yang dikafirkan itu kalau jelas meninggalkan sholat tapi kalau sekedar syirik itu nggak apa-apa kata mereka karena sudah mengucapkan la ilaha berarti kita nggak syirik nah, maka di sini dibantah dengan apa yang disebutkan dan beliau nukilkan dari kisah-kisah para sahabat ketika itu wallahu taala alam sholat